surga yang mana yang kamu mau Hadis riwayat Tabarani dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Hadis ini menunjukkan kepada kita kewajiban seorang wanita secara umum dan lebih khusus seorang istri di mana seorang wanita apabila menjaga hak-hak robnya dan hak-haknya maka secara umum kewajibannya hubungannya dengan Allah dia jaga hubungannya dengan suaminya dia jaga hubungannya dengan Allah tergambar pada kewajiban-kewajiban ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala salat lima waktu merupakan salah satu kewajiban yang sangat pokok rukun Islam yang kedua seorang wanita harus menjaga sholat lima waktu sebagai silah hubungan antara dia dengan Allah Azza wa Jal menunaikan kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala selaku sebagai hambanya dan kita tahu bahwa salat merupakan kewajiban yang sangat wajib bila seseorang meninggalkannya maka telah melakukan dosa yang sangat besar bahkan merupakan suatu kekafiran di mana Rasulullah Wasallam bersabda al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus salah faman tarakaha faqad kafar perjanjian antara kita dengan mereka itu adalah salat sehingga kalau ada orang meninggalkan salat berarti dia telah kafir maka dari itu melakukan kewajiban salat lima waktu merupakan keharusan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga sebagian ulama menganggap kafir seorang yang meninggalkannya walaupun malas-malasan bukan karena mengingkari kewajiban sholat walaupun ulama yang lain tidak mengatakannya sebagai kafir dan itu yang dirajihkan oleh para ulama-ulama di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah dan yang lain. Namun satu hal yang sangat kita maklumi kalau solat saja tidak diperhatikan maka bagaimana dengan yang lain? Oleh karenanya seorang istri walaupun ia sibuk dengan kewajiban rumah tangganya tetap harus menjaga sholatnya kemudian puasa di bulan Ramadan ini juga merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal atas semua muslimin laki-laki maupun wanita dan dalam hal ini wanita ditekankan juga untuk melakukannya wasamat syahraha karena pentingnya puasa di bulan Ramadan yang merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam walaupun ada suatu keberatan di sela-sela kewajibannya mengatur rumah tangga tapi selama tidak ada udzur syar'i puasa Ramadan harus tetap dijaga adapun saat ia berhalangan dengan udzur-udzur syar'i entah menyusui atau hamil apalagi haid maka tentu di sana ada keringanan seperti yang kita telah ketahui dua kewajiban yang disebutkan dalam hadis ini merupakan kewajiban-kewajiban pokok agar seorang wanita menjaga hubungannya dengan Allah Azza wa Jal dan tentu ini mengisyaratkan kepada kewajiban-kewajiban yang lain bukan berarti hanya itu lalu meninggalkan kewajiban yang lain yang tidak disebutkan dalam hadis ini Kemudian sisi yang kedua adalah menjaga hak suami. Hak suami merupakan hak yang sangat besar. Bahkan dia terkadang mengalahkan hak orang tua ketika seorang istri telah menjadi istri bagi seorang suami maka ketaatan lebih kepada suaminya daripada kepada orang tuanya hak suami sangat besar oleh karenanya pada hadis-hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan la tu'addil mar'atu haqqa zawjiha la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha 'alaiha hatta wa in da'aha wa hiya 'ala qatab tidak dikatakan seorang wanita itu menunaikan hak Allah, hak Robnya sampai seorang wanita itu menunaikan hak suaminya yang dibebankan atasnya. Walaupun seandainya sang suami mengajaknya sedang dia sedang di atas pelana kendaraannya. Ikhwani Fiddin rahimakumullah ini menggambarkan betapa besarnya hak suami atas seorang istri yang harus dia perhatikan, yang harus dia tunaikan. Bahkan kita pun ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha kalau seandainya pun aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang bersujud kepada selain Allah tentulah aku akan perintahkan seorang wanita bersujud untuk suaminya namun tentu kita tahu bahwa sujud kepada selain Allah tidak boleh tapi seandainya pun boleh, maka Nabi akan merintahkan seorang istri untuk sujud di hadapan suaminya. Karena besarnya hak suami atas seorang istri. Ikhwani fiddin rahimakumullah Oleh karenanya seorang istri yang menyia-nyiakan hak suaminya dia telah mendekatkan dirinya kepada kepada azab atau kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah uh, berada pada suatu yang membahayakannya. Sampai pun dalam hak ajakan suami yang tidak dipenuhi maka malaikat akan oh, Allah Azza wa Jalla akan murka kepadanya sampai suami ridha ikhwan fiddin rahimakumullah apalagi hak-hak yang lain yakni secara umum yaitu ketaatan kepada suami dalam bab-bab yang lain dianggap merupakan suatu keingkaran yang besar dari seorang istri ketika tidak menaati suami dan itu menjadi salah satu penyebab masuknya neraka dan termasuk penyebab terbesar bahkan yang memasukkan ke dalam neraka dalam jumlah yang banyak dari kaum wanita. Ketika suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ittala'tu ala an-nar fara'aitu akthar ahliha an-nisa. Aku melihat ke neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Mengapa? Kok bisa kaum wanita lebih banyak masuk dalam neraka? Padahal secara global kita lihat wanita itu kalau di pengajian-pengajian biasanya lebih banyak. Ya. Orang-orang yang lemah perlu dikasihani. Orang-orang yang yakni ya kecenderungan untuk berpegang dengan agama di sebagiannya lebih banyak daripada kaum laki-laki kalau kita melihat secara umum ya kenapa kok ternyata kebanyakan penduduk ahlun nar penduduk an adalah wanita ternyata disebabkan bikufrihin dengan sebab kekafiran mereka Sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, apakah maksudnya kafir terhadap Allah, terhadap Rasul? Yani kafir yang betul-betul kafir seperti orang-orang Yahudi, Nasrani itu dan lain-lain?" Ternyata tidak. Ternyata bikufrihinnal ashir dengan sebab mereka mengkufuri suami-suami mereka. Dengan sebab si wanita tidak mensyukuri jerih payah suami dengan sebab mereka tidak menunaikan hak-hak suami itu ternyata sebabnya ya banyak mengeluh yukfir nasyikah banyak keluhan-keluhan yakfurnal ashir dan ingkar serta kufur terhadap suami-suami ini keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki kaum wanita. Bukan mereka kemudian tersinggung disebutkan semacam ini tapi justru menyadari untuk menuju kepada yang lebih baik supaya tidak termasuk dan terancam menjadi penghuni annar karena itulah yang terjadi dan sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW ya seandainya seseorang di antara kalian sepanjang waktu berbuat baik kepada istrinya lalu jatuh pada suatu kesalahan suatu saat si wanita dengan mudahnya akan berkomentar ma raaitu fika khairan qat saya nggak pernah lihat kamu berbuat baik sama sekali padahal selama ini yang menafkahi si laki-laki si suami kerja keras peras keringat banting tulang kata orang sini pergi bahkan sebagiannya sejak subuh atau sebelum subuh atau mungkin setelah subuh pulang sore hari kegiatan rutin setiap hari mencari nafkah setelah pulang dapat gajian diberikan kepada istri untuk belanja telah menjadi kegiatan rutin yang bertahun-tahun. Ternyata ketika sang suami salah, semua itu dilupakan. Dan yang dilihat hanya kesalahan yang itu seberapa bila dibanding kebaikan yang sangat banyak. Nah, kejadian seperti ini tidak jarang terjadi karena Nabi sendiri yang mengatakan maka seorang wanita salihah tidak seperti itu. Seorang wanita salihah dia melihat kebaikan-kebaikan suami selama ini sehingga kalaupun ada kesalahan dan kekeliruan dia bisa memaklumi banyak berterima kasih banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan uh, mendukung dan memaklumi mendukung apa yang dilakukan suami dari kebaikan memaklumi bila ada kekurangan lihatlah bagaimana kisah Nabi Ismail mungkin kita ingat ketika Nabi Ismail didatangi oleh ayahnya Nabi Ibrahim datang Nabi Ibrahim ke rumah Nabi Ismail dalam kondisi Ismail ternyata sedang tidak ada. Kemana? Sedang mencari nafkah. Zaman dulu di sana bentuk mencari nafkahnya apa? Ya berburu. Dapat hewan buruan untuk kemudian dimakan. Sebagai ma'isyah mereka. Sang istri pun ditanya oleh Nabi Ibrahim, "Kaifa 'aishukum?" Atau yang semakna dengan itu, bagaimana kondisi kehidupan kalian? Si istri mengatakan kita dalam kondisi kesusahan ya, kondisi yang tidak enak dan semakna dengan itu. Setelah itu Nabi Ibrahim mengatakan ya sudah kalau begitu saya pesan kalau Ismail datang kirim salam dan katakan kepada dia gantilah kayu pintu rumahmu ini si wanita tidak paham apa maksudnya maka dia pun sampaikan sebagaimana pesannya datang Ismail disampaikan pesan itu kepada Ismail yang pertama salam dan yang kedua mengganti kayu pintu rumahnya ghayyir atabata babik ya maka kata Ismail itu adalah ayahku dan pesannya untuk mengganti pintu kayu pintu rumahku adalah artinya menceraikan engkau loh kenapa kenapa dicerai ya Ya, karena tadi Nabi Ibrahim melihat ini bukan wanita salehah. Sang suami pergi. Istri hanya menunggu di rumah. Suami pergi di terik matahari, padang pasir. Ya. Memikul busur panah ke sana kemari untuk mencari hewan buruan yang mungkin memakan waktu yang lama. Ternyata si istri yang tinggal duduk di rumah menunggu suaminya datang membawa hewan buruan berkeluh kesah dengan kehidupannya tidak mensyukuri nikmat Allah tidak menghargai jerih payah suami maka Nabi Ibrahim menilai ini bukan wanita salihah tidak sepantasnya dia menjadi istri putranya Nabi Ismail maka justru sepantasnya dia diceraikan akhirnya Nabi Ismail beristri yang kedua kemudian berjalan waktu Nabi Ibrahim pun datang mengunjungi Nabi Ismail kembali Sesampainya di rumahnya Nabi Ismail sedang sedang tidak ada. Kemana? Bekerja. Apa sih kerjaannya? Berburu. Di waktu itu yang seperti itu. Mencari maisha, langsung mencari hewan buruan untuk dimakan. Walhasil Nabi Ibrahim pun bertanya tentang kehidupan mereka maka sang istri menjawab kami dalam keadaan baik, dalam keadaan menyenangkan dan yang semakna dengan itu. Padahal rutinitas kehidupan mereka ya seperti itu saja. Yang dialami istri pertama dengan istri yang kedua ya kurang lebih sama saja rutinitas kehidupan mereka ya seperti itu. Tapi lihat bagaimana sikap istri pertama dan bagaimana istri, sikap istri yang kedua. Ternyata sikap istri yang kedua menunjukkan kesolehannya. Dia tidak mengeluh. Dia uh, bahkan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dia menghargai jerih payah suami walaupun kehidupan seperti itu. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Akhirnya Nabi Ibrahim pun berpesan, kalau begitu nanti kalau Ismail pulang kirim salam kepadanya dan berikan pesan agar dia mempertahankan kayu pintu rumahnya yusabbit atabata babih maka kemudian Nabi Ibrahim pergi Sepulangnya Ismail, Ismail merasa ada sesuatu. Maka dia pun bertanya kepada istri, ada seseorang datang, ya, seorang yang sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa pesannya? Dia berpesan yang pertama, kirim salam. Yang kedua pesannya untuk mempertahankan kayu pintu rumahnya. Maka Nabi Ismail kemudian menafsirkan itu adalah ayahku dan perintah untuk mempertahankan kayu pintu rumahnya adalah maksudnya agar mempertahankan kamu tidak mencarikan kamu nah ahibati billah rahimakumullah ikhwah dan ummahat hafizakumullah Kenapa Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail untuk mempertahankan? Karena Nabi Ibrahim memandang ini wanita salihah. Istri yang salihah. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dan berterima kasih kepada suaminya menghargai jerih payah suaminya yang menjadi kepala keluarga yang bekerja mencari nafkah Kekurangan-kekurangan yang ada tidak dia sebutkan. Walaupun wajarnya namanya kekurangan ada. Tidak disebutkan oleh sang istri. Karena itu hal-hal yang dimaklumi dan terkubur dengan kebaikan-kebaikan suami yang diberikan kepadanya. Nah, inilah gambaran dua orang wanita. Kesolehan seorang wanita dan ketidaksolehan seorang wanita. Maka dari itu seperti yang tadi kita sebutkan merupakan uh, sisi yang penting dari kehidupan seorang istri di samping menunaikan hak-hak Allah juga menunaikan hak-hak suami. Ya. Di antara hak suami yang disebutkan di sini dalam hadis ini Kembali kepada hadis hafizat farjaha. Ini hak suami. Dia menjaga kemaluannya. Dia <clears throat> adalah istri bagi suami tersebut. Maka dia pun harus uh, menjaga hak suaminya itu jangan menjadi orang-orang seperti orang-orang yang tidak peduli dengan hak-hak suaminya suatu saat ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Rasulullah inna imraati la ta, la taruddu yada lamis wahai Rasulullah istriku itu tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya. Kata Nabi, ruddah atau yang semakna dengan itu, cerai dia. Ya, lepaskan dia. Kemudian sang suami mengatakan, "Ya Rasulullah, ini akhafu an tutbi'aha nafsi." wahai Rasulullah tapi saya takut kalau saya ceraikan saya nanti ya ini terbayang-bayang terus jiwaku terus mengingatnya ya sudah kalau begitu pertahankan dia nah ikhwan Fidin rahimakumullah di satu sisi penggalan pertama dari hadis ini menunjukkan bahwa Seorang wanita yang seperti itu di mana dia disifatkan dalam hadis itu la taruddu yadalamis tidak menolak tangan yang hendak menyentuhnya Nabi dengan kondisi yang seperti ini saja dalam arti ini belum pada tingkatan dikatakan orang itu berzina ini ini belum baru dia tidak menolak tangan orang yang menyentuh Nabi sudah katakan ceraikan dia ya ini menunjukkan jelas wanita yang tidak baik dan ini pintu besar yang mengancam kehancuran sebuah keluarga dari din dan dunia tapi ketika sang suami mengatakan ya Rasulullah saya khawatir kalau saya terus mengingat-ingat dia nah ini menunjukkan apa sang suami sudah sangat senang dengannya maka Nabi membolehkan untuk mempertahankannya karena apa dengan harapan karena itu dia akan menjaga si istri dia tidak akan membiarkan istrinya untuk melakukan hal-hal yang melanggar kecemburuannya akan menjadi uh, perisai dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ya. Jadi dari sini kita pun mengambil faedah bahwa tentu eh, suatu hal yang sangat penting bagi seorang wanita untuk uh, menjaga hak suami dalam bab ini. Di masa ini kita lihat kaum wanita, ibu-ibu ya. Bermudah-mudahan dalam bab ini sehingga tidak jarang kita dapati seorang ibu dengan selain suaminya yakni mendekat-dekat kepada pelanggaran agama atau sudah melanggar dari yang sedikit kemudian mungkin menjadi besar ya ngobrol dengan selain suaminya bercengkerama dengan asyik dengan apa tertawa-tawa ya naudzubillah bahkan kemudian mungkin lebih daripada itu ya dan seterusnya sehingga tidak jarang kita dengar berita-berita yang sangat menyayat kolbu setiap manusia yang punya wirah keagamaan yang punya kecemburuan keagamaan di mana terjadi perselingkuhan di mana terjadi ini dan itu sampai terjadi akhirnya perpecahan suatu keluarga maka Nabi SAW mengatakan wahafidat farja salah satu hak suami dan yang itu menjadi ciri wanita salihah dia menjaga kemaluannya dia uh, menjauhi hal-hal yang menuju kepada hal-hal seperti itu ya sebab-sebab yang menuju kepada pelanggaran agama dalam bab ini dan Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila dan jangan kalian mendekati zina innahu kana fahishah sesungguhnya zina itu perbuatan yang sangat keji wa sa'a sabila dan jalan yang sangat jelek mendekatinya tidak boleh segala fasilitas atau segala perbuatan ataupun ucapan yang mengarah kepadanya harus dijauhi harus dihindari dan ingat sekali lagi peralatan teknologi zaman ini seringkali mendekatkan kepada perbuatan-perbuatan itu hati-hati peralatan teknologi informasi di zaman ini sangat sering mendekatkan kepada perbuatan zina dan perpecahan hubungan keluarga. Maka hati-hati ya. Jangan mengikuti alurnya syaitan. Jangan mau ditipu oleh syaitan dari kalangan jin maupun manusia ya, baik melalui perangkat-perangkat itu ataupun melalui yang lain. Kemudian wa ta'at ba'laha. Kemudian wanita itu yakni sifat berikutnya atau melanjutkan hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri atau ba'laha menaati suaminya Ya, ini suatu ketaatan yang eh, sangat penting yaitu ketaatan seorang istri kepada suami karena itu merupakan kunci dari kesuksesan hidup berkeluarga salah satu kuncinya ya kalau tidak ada ketaatan, ya berantakan jelas. Ya. Bagaimana mungkin kehidupan keluarga bisa berjalan dengan baik sementara si istri nggak pernah taat? Ini jelas suatu hal yang mustahil. Maka menjadi satu ciri khas seorang wanita salihah yang paling termasuk paling inti adalah senantiasa taat kepada suami. Tentu taat yang dimaksud adalah <clears throat> bukan dalam bab maksiat. Bukan dalam bab maksiat. Karena kita tahu dalam hadis-hadis yang lain Nabi menyebutkan dalam bab ketaatan ini baik terkait hubungan istri dengan suami ataupun yang lain Nabi katakan innamata'atu fil ma'ruf Taat itu hanya dalam bab yang baik-baik menurut syariat. Atau dalam hadis yang lain, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada al-khaliq. Tidak boleh karena suami yang ditaati tapi taatnya dalam hal kemaksiatan maka ini nggak boleh ikhwan fillah rahimakumullah bagi seorang istri yang taat kepada suami Allah azza wajal melalui nabinya menerangkan bahwa baginya pahala besar berbahagialah bagi kaum wanita yang seperti itu berharaplah dengan harapan yang besar untuk mendapat pahala dari Allah raih surga bahkan tingginya tingkatan dalam surga dengan ketaatan kepada suami dalam hal yang baik. Suatu saat Nabi SAW melihat seorang wanita Beliau pun berkata kepada wanita itu, "Hadzatu zaujin anti? Hadzatu ba'lin anti?" Kamu seorang wanita yang sudah bersuami. Qalat bala. Wanita itu mengatakan, "Iya, benar. Aku seorang wanita yang telah bersuami." Kemudian kata Nabi, "Aina anti minhu?" Bagaimana kamu terhadap suami? Sikapmu terhadap suami bagaimana? Wanita itu menjawab yang maknanya saya berusaha senantiasa taat kepadanya selama dalam hal dalam hal yang itu pada kemampuanku saya selalu berusaha melakukan Ini kesungguhan wanita itu untuk menaati sang suami. Ternyata dia wanita salihah. Wanita yang sangat baik. Senantiasa berusaha untuk taat kepada suaminya. Sebatas yang dia mampu dia lakukan. Maka lihat kata Nabi SAW Berita gembira baginya Dan orang-orang yang sepertinya Dulu maupun sekarang maupun yang akan datang Ungzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Lihatlah kamu terhadap suamimu, di mana posisimu, di mana ketaatanmu. Suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Nah, bagi wanita yang taat surga baginya. Semakin taat dalam halal yang ma'ruf maka peluang surga baginya semakin besar. Tapi kalau dia nggak mau taat, maka sebaliknya. Fa innahu naruki itu neraka bagimu. Maka telah jelas jalannya bagi seorang istri, peluang. Peluang besar untuk meraih jannah dengan ketaatan kepada sang suami. Dalam hadis ini kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau wanita itu telah melakukan hal-hal tadi yang disebutkan sifat-sifat yang baik sebagai wanita salihah yang tergambar secara ringkas dalam hadis ini yaitu melakukan sholat dan puasa ini melakukan hak-hak Allah Azza wa Jal begitu pula hak-hak Allah yang lain dan menjaga kemaluan serta taat ini diantara hak suami dan pula demikian pula hak-hak yang lain maka dikatakan kepadanya udkhulil jannah masuklah kamu ke dalam al jannah Min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dari pintu surga yang mana yang kamu mau? Disuruh milih pintu surga yang mana? Pintu surga ada berapa? Ya. Ada delapan. Laha apa? Min ayyi apa? Di enam hadis yang lain ditunjukkan min ayyi abwabis samaniyah ada bilangan delapan dari pintu-pintu yang delapan al muhim disuruh milih mau pintu yang mana yang mau dia masuki bebas padahal secara umum seperti kata Nabi pintu surga yang ini untuk orang yang banyak amal dalam bab ini pintu surga yang itu untuk orang-orang yang beramal itu pintu surga yang arroyan untuk orang-orang yang berpuasa untuk orang-orang yang banyak sodakoh pintu lain lagi. Sehingga ada orang bertanya ya Rasulullah. Ya, Abu Bakar bertanya. Apa ada orang-orang yang mau dipanggil dari semua pintu? Kata Nabi iya. Nah, kamu termasuk. Pada Abu Bakar luar biasa, ya kan? Jadi pahala ini jangan dianggap remeh. Ini pahala yang sangat-sangat sangat sudah luar biasanya Masya Allah sudah Abu Bakar seperti apa beliau ya kamu termasuk yang dipanggil dari seluruh pintu-pintu nah ini si wanita subhanallah punya peluang besar untuk mendapatkan keutamaan itu dengan hal apa? ternyata dengan hal yang enggak sulit dengan hal yang tidak sulit apa itu? ini yang disebutkan dalam hadis tunaikan hak Allah salat puasa dan hak-hak yang lain ini isyarat bagi hak-hak yang lain juga tunaikan hak suami kalau dia jalankan dengan penuh keikhlasan dengan penuh kebahagiaan dengan penuh optimis ringan semuanya yasir alaman yassarahullahu alaih mudah bagi, bagi bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah ya ringan pahalanya luar biasa. Bukan hanya masuk ke dalam surga, bahkan disuruh milih mau pintu yang mana yang dia pakai untuk masuk ke dalam al-jannah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, al-aba dan ummahat rahimakumullah. Ya. Kita selaku orang yang berkeluarga kita sebagai kepala keluarga atau sebagai istri dan ibu rumah tangga hendaknya berusaha mewujudkan harapan besar ini saling bantu membantu saling nasihat menasihati saling yakni tafahum memahami dan menyadari untuk sama-sama mewujudkan harapan besar ini Suami mengingatkan istri dan mendidik istri, istri pun juga begitu mengingatkan suami dan saling berusaha ya untuk memperbaiki yang lain, kekurangan pada istri, suami berusaha memperbaikinya, kekurangan pada suami, istri pun berusaha mengingatkannya. Nah, kita harapkan akan menjadi sebuah keluarga yang baik di dunia dan di akhirat di dunia bahagia di akhirat bahagia di dunia juga mendapat keturunan yang baik-baik orang-orang yang memperjuangkan Islam memperjuangkan agama para ulama itu yang kita harapkan <clears throat> Ikhwan Fiddin rahimakumullah seorang wanita salihah itu nilainya sangat mahal Nilainya sangat mahal sekali. Kalau di dunia ini banyak orang berlomba-lomba cari duit, cari jabatan, mungkin juga cari perempuan, tapi perempuan yang kayak apa? Yang diperebutkan bukan wanita salihah oleh orang-orang, ya kan? Yang diperebutkan ya hanya penampilan luar saja. kecantikan yang kosong dari agama atau kekayaan yang kosong dari agama itu yang diperbutkan orang-orang. Padahal yang lebih berharga atau bukan lebih berharga, kalau lebih itu sama-sama berharga tapi ada yang lebih satunya ya. Mereka yang seperti itu nggak berharga, hanya berharga di mata orang yang uh, gila dunia. Nah, di sana ada wanita yang berharga dan sangat berharga Siapa dia? Wanita salihah. Sehingga wanita yang tadi kita sebutkan menunaikan hak-hak Allah, menunaikan hak-hak suami, dia menjadi wanita yang sangat mahal nilainya. Bukan di mata orang-orang jahat, bukan di mata orang-orang pengekor dunia, tapi sangat mahal nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla bahkan. Apalagi di mata kaum mukminin maka berbahagialah seorang wanita salihah yang menaati Allah dan Rasulnya kemudian menaati suaminya ketika mendapat nasihat yang baik tidak tersinggung tapi dia melakukan perbaikan-perbaikan demi meraih suatu cita-cita besar yaitu menjadi wanita salihah yang mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Bukankah kita ingat hadis Nabi SAW Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah Wanita itu mata' ya perhiasan ad-dunya itu mata' dunia itu perhiasan-perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita salihah sebagaimana riwayat Muslim An-Nasa'i dari hadis Abdullah bin Amr. Pada hadis yang lain ketika turun peringatan keras dari Allah Azza wa Jalla terkait mereka yang menyimpan harta-harta yang mewah yang menjadi apa rebutannya orang-orang. Apa itu emas dan perak? Dulu sampai sekarang kan itu yang menjadi kejarannya orang-orang. Ya, lambang istilahnya kekayaan, lambang yakni sesuatu yang bernilai tinggi kan masih tetap emas dan perak walaupun ada yang lebih daripada itu tapi emas dan perak itu sudah seperti uh, apa atau menjadi lambang kemewahan. Tapi subhanallah Allah turunkan ayat yang mengancam para penimbun emas dan perak ketika tidak ditunaikan zakatnya. Ancaman yang berat. Dalam surat At-Taubah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiquna fi dan seterusnya. Akhirnya para sahabat mengatakan, unzilat fi dzabi ma alimna diturunkan sebuah ayat terkait dengan emas dan perak yang kita tahu mengerikan ancaman yang mengerikan mereka khawatir walaupun mereka sahabat tentunya membayar zakat ya kan tapi namun demikian mereka khawatir was-was jangan-jangan keliru jangan-jangan salah jangan-jangan tetap termasuk dalam ancaman itu walladzina yaknizuna dzaba wal fiddah Wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum adabin alim. Beri kabar gembira dengan adab yang pedih. Yaumayyuh yuhma 'alaiha jahannam ketika lempengan-lempengan itu dipanaskan di neraka jahannam fatuqwa bijibahuhum wajunubuhum junubuhum hadha maka hadza li anfusikum fadhuqu akuntum kuntum taknizun. Kemudian ditempelkan ke dahi-dahi mereka ke sisi tubuh mereka ke punggung-punggung mereka Lalu dikatakan kepada mereka, rasakanlah apa yang kalian simpan dari harta-harta itu. Para sahabat takut. Akhirnya mereka mengatakan, "Lau alimna ayyal mali khair fanattakhiduh." Seandainya kita tahu sekarang harta apa sekarang yang baik yang bisa kita simpan mereka akhirnya bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Nabi mengatakan afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Yang paling bernilai, yang paling berharga, yang paling utama adalah lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah bukan intan berlian atau batu-batu mulia atau yang lain tapi justru yang paling afdal paling bernilai paling berharga adalah lisanun zakirun lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah jangan salah menilai. Seringkali orang menilai pada hal-hal yang sifatnya duniawi ya, kasat mata, dilihat oleh mata kita. Tidak menilai, menilai sesuatu dengan sudut pandang agama yang berharga di sisi Allah yang akan membawa kebahagiaan di akhirat kelak. Seringkali orang tidak memandang kepada hal itu lalai dengannya sekali lagi justru yang bernilai yang sangat afdal adalah lisanun dzakirun lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah wa qalbun syakirun dan kalbu yang terus bersyukur kepada Allah senantiasa mengakui dan meyakini nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya mensyukurinya dan yang ketiga zaujatun mukminah inilah yang kita bahas dan ini menjadi simpanan yang sangat berharga zaujatun mukminatun seorang istri yang mukminah tu'inuhu ala imanihi yang membantunya dalam melaksanakan keimanannya. Seorang wanita yang mukminah kata mukminah dengan makna yang lengkap bukan sekedar mukminah hanya dalam pengakuan. Bukan sekedar mukminah hanya dari sisi pakaian. Bukan hanya sekedar mukminah dari sedikit penampilan lahiriah. Tapi dia seorang mukminah lahir dan batin, ucapan dan amalan. Lengkap mukminah dengan keyakinannya, mukminah dengan ibadahnya, mukminah dengan akhlaknya. Ini menjadi simpanan yang sangat-sangat berharga. Dan bagi suami tu'inuhu ala imanihi dia pun senantiasa membantu suami dalam melaksanakan iman membantu suami bukan menghalangi atau menjadi batu sandungan bagi suami untuk taat dan iman justru ia membantu ia mendukung suami untuk melakukan pelaksanaan-pelaksanaan iman betapa indahnya ya kehidupan suami istri yang saling mendukung dalam keimanan betapa indahnya kehidupan mereka saling memaklumi saling memahami saling mendukung dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi dari hadis Thauban maka <clears throat> siapa di antara ummahat yang ingin menjadi wanita tersebut. Siapa di antara ummahat yang ingin menjadi wanita tersebut? Ya. Ini peluang terbuka bagi siapapun. Peluang besar terbuka bagi siapapun. Maka berlomba-lombalah untuk menjadi wanita salihah idaman bagi suami, wanita salihah yang sangat bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah rahimakumullah. Melengkapi apa yang disebutkan tadi dari ciri-ciri wanita salihah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Thalathun minas sa'adah Tiga hal termasuk dari kebahagiaan Kebahagiaan sang suami Bahkan juga sebetulnya kebahagiaan bagi istri Apa? Tiga hal tersebut Salah satunya adalah al-mar'atu taraha tu'jibuka wa taghibu anha fata'manuha ala nafsiha wa malika sungguh suatu kebahagiaan wanita salihah bagaimana ciri-cirinya ciri-cirinya adalah wanita yang bila kamu melihatnya menakjubkan kamu. Wanita yang bila kamu melihatnya membuatmu takjub padanya. Takjub bagaimana? Iya. Karena dia mengetahui hak-hak suami dan melaksanakannya. Dia taat kepada suami, dia taat kepada Allah, dia menunaikan hak-hak suami. Apa itu hak hak suami? Sudah kita ketahui melalui penjelasan-penjelasan. Baik hak ketaatan secara global maupun secara terperinci. Membuat suami ketika melihatnya merasa sejuk. Tidak pernah menentang suami dan menolak ajakan suami wa taghibu anha fatakmanuha dan ciri yang berikutnya adalah saat kamu gaib dari istrimu kamu tidak ada di rumah kamu pergi kamu safar tak manuha ala nafsiha kamu merasa aman pada dirinya wa malika dan pada hartamu. Kamu merasa aman pada dirinya dan pada hartamu. Pada hartamu karena wanita itu menjaga hartamu. Bukan justru mengambil hartamu. Sebagaimana kata orang pagar makan tanaman. Tidak. Bukan ketika suami pergi justru istri memanfaatkan harta suami diambil disalurkan kepada <clears throat> sesuatu yang bukan pada tempatnya, tidak. Dia menjaga, dia merasa memiliki. Sebagai cintanya pada suaminya, harta sang suami pun dia jaga. Ini tanggung jawabnya. Dan suami merasa aman pada dirinya, istri menjaga diri. Istri bukan tipe orang yang ketika ditinggal suami justru menjadikannya kesempatan untuk dia bermain dengan yang lain untuk dia bebas ber sms dengan yang lain, bebas membuka halaman-halaman Facebooknya dengan yang lain. Tidak. Bukan wanita yang menjadikannya sebagai kesempatan untuk berbuat yang jelek, berkhianat kepada suami. Tidak. Justru wanita itu ketika ditinggal suaminya tetap menjaga dirinya menjaga dari yang lain terus dia jaga dirinya karena dia ketahui bahwa ini menjadi kewajibannya dan ini hak suaminya itulah wanita yang baik jangan sekali-kali <clears throat> ini kemudian dilanggar kemudian dia menjadi seorang wanita yang uh, menyusahkan suami dan menjadi kesusahan dirinya. Karena Nabi berikutnya juga mengatakan, "Salatun minas syaqa Ada tiga hal yang ini menjadi syaqa, kesengsaraan. Apa dari tiga hal itu? Di antaranya al-mar'atu taraha fatasu'uka. Yang pertama adalah seorang wanita yang bila kamu lihat membuat kamu tidak suka. Karena penampilannya, karena akhlaknya, karena perilakunya membuat suami tidak bergairah, bahkan menjadi marah. Ini minasyaqa termasuk dari kesengsaraan. Maka jangan sampai seorang wanita memiliki sifat yang seperti itu perbaiki akhlaknya, penampilannya dengan ketaatan kepada suami, dengan memberikan hak-haknya sehingga diharapkan dengannya memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala menjadi wanita salihah. Wa tahmilu lisanaha alaik. Juga ciri wanita yang itu menjadi kecelakaan bagi keluarga dan mungkin juga bagi dirinya wanita yang lisannya itu tahmiluha alaik tahmilu lisanaha alaik lisannya tajam kepadamu yakni omongan-omongannya ucapan-ucapannya menyinggung suami, menyakiti suami, mungkin bahkan membentak-bentak suami. Ya omongannya tidak dijaga tidak ada kata maaf ketika salah angkuh tidak ada kata terima kasih ketika mendapat kebaikan dari suami diam saja ya bahkan terkadang menuntut sesuatu yang lebih bukan seperti itu wanita salihah hargai jeripaya suami niat baiknya sekalipun hanya niat baik walaupun belum kesampaian perlu dihargai suami sudah berniat untuk membelikan ini dan itu ya belum kesampaian Alhamdulillah semoga suatu saat kesampaian dan tetap berterima kasih atas niat baiknya suatu saat bisa membeli tapi belum sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Alhamdulillah. Sudah ada niat baik bahkan sudah ada bukti walaupun belum sepenuhnya seperti yang dia inginkan. Alhamdulillah Syukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Syukuri jeripaya suami. Bukan tahmilu lisanaha alaik. Lisannya, ucapannya selalu menyinggung suami dan menyakiti suami. Ini ciri wanita yang jelek. Wa in ghibta lam ta'manha ala nafsiha wa malika dan ciri berikutnya dari wanita yang jelek wanita yang itu menjadi kesengsaraan bagi keluarga kalau kamu pergi meninggalkannya lam ta'manha ala nafsiha wa malik kamu nggak merasa aman was-was terus terhadap dirinya dan hartamu Kenapa was-was terhadap hartamu? Karena dia orang yang enggak menjaga harta. Suami. Atau bahkan dia sendiri yang mau memanfaatkan harta suami. Di luar nafkah. Ya. Mencelakakan suami. Suami was-was. Saya tinggalkan ini dan itu. Surat berharga uang ini dan itu. Khawatir apa yang mau dilakukan istriku nanti kalau saya pergi. Ya, ini menunjukkan wanita yang tidak baik. Atau lam tak manha ala nafsiha. Kamu nggak merasa aman terhadap dirinya. Jangan-jangan ketika saya tinggal dia mau SMS-an lagi sama yang itu. Ya, sudah saya peringatkan tapi nggak berhenti-berhenti atau mungkin dia akan terima telepon dari fulan atau dia akan membuka lembaran-lembaran Facebooknya, Twitternya atau yang lain nah atau na'udzubillah malah dia malah lebih daripada itu ngobrol dengan tetangga yang laki-laki bukan mahram ya atau mempersilahkan tamu masuk semaunya bukan mahram naudzubillah suami menjadi was-was apa yang akan terjadi pada istriku naudzubillah min dzalik naudzubillah min dzalik wanita yang benar-benar bukan salihah yang seperti ini wanita yang sangat mengkhawatirkan yang seperti ini semoga Allah melindungi kita semuanya dari segala kejelekan dan istri-istri kita dan anak-anak kita dan uh, muslimat salafiyat dari hal-hal yang seperti itu. Ahibati billah rahimakumullah. Jadi itu sekilas uh, beberapa sifat-sifat baik istri yang solehah dan semoga menjadi uh, eh, yakni pendorong bagi para ummahat untuk meraih predikat wanita salihah yang dijanjikan untuk masuk ke dalam al-jannah bahkan masuk ke dalamnya dari pintu yang mana saja dan bagi kaum lelaki yang telah menjadi suami dan mendapatkan wanita yang seperti itu bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal jaga baik-baik istri yang seperti itu pertahankan dan jangan sampai suami kemudian yakni membuka kejelekan untuk dirinya karena tidak jarang ketika suami sudah mendapati istrinya istri yang baik lalu si suami tergoda dengan yang lain ya melalui berbagai macam cara yang dilakukan syaitan dia tertarik dengan wanita lain ternyata justru dia akhirnya kehilangan wanita salihah mendapat wanita fajirah ya, mendapat wanita yang jahat ya tidak jarang terjadi hal itu karena apa? karena dia melanggar hukum-hukum Allah istrinya Masya Allah menunaikan hak Allah menunaikan hak suami tapi suaminya justru sekarang yang terjerat jaring-jaring jejaring sosial ya terjerat jaring-jaring jejaring sosial Facebook dan yang lain-lain suaminya Facebookan dengan yang lain ya SMS-an dengan yang lain istrinya memperingatkan iya iya tapi nanti kembali lagi atau istrinya memperingatkan malah dimarahi ya sehingga semakin jauh dan semakin jauh yang pada akhirnya dia kehilangan wanita salihah dan dia mendapatkan wanita fajirah tadi hukuman dari Allah Azza wa Jal na'udzubillah min dhali karena dia melanggar hukum Allah Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum kalau kamu bersyukur kamu jaga nikmat Allah Subhanahu wa taala kamu pelihara baik-baik la azidannakum aku benar-benar akan menambah pada kalian. Walain kafartum, tapi kalau kalian kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah, kufur nikmat, inna adabila syadid, azabku sangat pedih. Ya. Azabku sangat pedih. Zalika bi annahu lam yaku mughayyiran ni'matan an'amahu ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hal itu karena bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah nikmat pada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah. Sudah dapat yang baik, dapat yang salihah. Ternyata justru membuka peluang bagi wanita-wanita fajirah. Akhirnya berubahlah nikmat Allah menjadi malapetaka. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya wasiat bagi para suami ketika mendapati istrinya wanita salihah pertahankan dan jaga baik-baik hormati hargai berikan haknya dan sayangi dia serta bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena dengan itu dia telah melengkapi atau dia telah diberi oleh Allah Azza wa Jal setengah agamanya tinggal dia menyempurnakan setengah yang lain Kata Nabi SAW dalam riwayat At-Tabarani dari hadis Anas, "Man razaqallah imra'atan salihah faqad a'anahu 'ala syatri dinihi." Falyattaqillah fi syatril baqi. Man razaqahullah imra'atan salihah. Siapa yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala wanita yang salihah Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membantunya dalam urusan separuh agamanya. Allah membantunya dalam urusan separuh agamanya. Falyattaqillah fi syatril baqi. Bertakwalah kamu kepada Allah pada separuh yang lain. Jadi dengan wanita salihah sudah separuh agama kita kita atasi. Tinggal separuh yang lain. Kalau separuh yang Allah berikan kepada kita ini hilang, aduh, jadi kehilangan dua-duanya. Kita mau bagaimana melengkapi agama kita? Maka jangan sia-siakan. Apa yang dimaksud setengah di sini ditafsirkan oleh sebagian ulama bahwa pelanggaran agama itu umumnya dilakukan oleh dua hal atau disebabkan oleh dua hal perut dan di, di bawahnya. Ya. Ketika uh, dia menikah dengan wanita salihah sudah teratasi sebagian. Setengahnya tinggal kemaksiatan yang terkait dengan perut, serakah dengan harta, ini dan itu, jabatan yang semuanya kembali ke perut umumnya. Ya, bertakwalah dengan yang ini yang separuh sudah tinggal yang setengah bertakwalah kepada Allah sudah diberi keringanan setengahnya ya maka dari itu kata Nabi SAW uh, eh, untuk para suami innallaha sa'ilun kulla ra'ina mastar'ah hafidha an dhayya' hatta yus'ala ar-rajul an ahli baiti Sesungguhnya Allah Azza wa Jal akan menanyai tiap-tiap ra'in ammastar'ah penanggung jawab pada apa yang menjadi tanggung jawabnya. Suami termasuk. Ini bersifat umum. Allah akan bertanya kepada para penanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya sampai dalam urusan suami hafiza am dia jaga tanggung jawab itu atau dia sia-siakan hatta yus'alar rajul hatta hatta yas'alar rajul an ahli baiti sampai nanti Allah akan bertanya tentang seseorang atau bertanya kepadanya tentang keluarganya bagaimana keluargamu kamu sudah diberi wanita salihah kenapa kamu sia-siakan atau kalau wanita itu belum salihah ya kenapa kamu tidak perbaiki dan ini dan itu yang terkait dengan keluarganya Allah akan bertanya maka kafabil mar'i isman an yudhayya man yaqut cukup sebagai dosa bagi seseorang ketika dia menyia-nyiakan orang yang berada di tanggung jawabnya yang harus ia beri nafkah demikian ahibati fillah rahimakumullah semoga hadis-hadis Nabi ini menjadi pelajaran bagi kita semua kita selaku suami atau siapa yang selaku istri, kita selaku bapak dan yang selaku ibu semuanya harus uh, mengoreksi, mengevaluasi, memperbaiki, mempertahankan yang baik semuanya diusahakan demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya.